Ya, terkait dengan pertanyaan kenapa ketika khobarnya itu dhorof atau jar majrur ditakdirkannya adalah fi'il istaqarra. Yang pertanyaan enggak ada orangnya. Ya istaqarra bukan sifat mustaqir. Ya. Ini insya Allah yang lebih roji. sebagian ada yang boleh dengan apa? Sifat mustaqirun. Kalau Syekh Ibn Saimin juga demikian. Lebih menguatkan fi'il istaqarra. Kenapa? Karena kalau yang ditakdir kalau yang ditakdirkan itu isim mustaqir seperti ja'a. di fiddar maka di situ membutuhkan dua pentakdiran. Ya, allazi huwa kainun atau mustaqirun fiddar dua kan yang ditakdirkannya. Sedangkan kalau kita menakdirkan fi'il cuma satu, ja'alladzi istaqarra fiddar Lebih bagus istaqarra karena hanya butuh satu pentakdiran saja. Adapun kalau kita <coughs> takdirkan di situ muta'allaqnya adalah sifat seperti mustaqir ataupun kain maka butuh kepada dua pentakdiran huwa kain atau huwa mustaqir. Kemudian wasalis yang ketiga dari syibhul jumlah. Ya. tangan Tadi dijawab sudah. Dikira nggak datang. Yang kemarin ditanyakan tuh tentang kenapa tidak boleh isim. Ada yang boleh kan? Tapi yang lebih roji fiil. Karena kalau kita menakdirkan isim, ya di fi adar maka di situ akan ada dua pentakdiran Ja'alladhi huwa kainun fiddar. Dua penakdiran kan huwa sama kain. Ataupun huwa dengan mustakir. Tapi kalau ditakdirkan fi'il cuma satu. Ja'alladhi istakarra. Ya, itu lebih baik kata Syekh Taimin. Ada yang membolehkan. Kemudian masih kita ya membahas tentang apa? Jumlah silah. Itu saya silah ada dua macam yang berupa jumlah, yang kedua yang berupa syibh jumlah yang berubah jumlah, ada yang tersusun dari fi'il dan fa'il atau fi'il dengan naibul fa'il, ada juga jumlah ismiyah yang tersusun dari apa? Mubtada dan khabar. Kemudian yang kedua syibhul jumlah. Dan syibhul jumlah ada tiga macam. Yang pertama dhorof. Seperti ja'ani ladzi indak. Ya, yang kedua al-jaru wal majrur. Al-jaru wal majrur. Ya, dan kalau silahnya berupa dhorof dan al-jaru wal majrur maka mesti dia muta'alik dengan sesuatu yang mahdhuf wujuban takdirnya istaqarra kemudian yang ketiga dari syibul jumlah adalah as-sifah as-sifah as-sifah as-sorihah sifat yang sorih yaitu isim fa'il dan isim maf'ul kenapa isim fa'il dan isim maf'ul bisa dijadikan sebagai silah karena isim fa'il dan isim maf'ul mengandung makna fi'il. Ya. Mengandung makna fi'il. Wal muradu biha dan yang dimaukan dengan as al sarihah ada adalah isim fa'il dan isim maf'ul. Terus bagaimana dengan isim tafdil? Juga sifat musyabbaha Ya, adapun isim tafdil alif lam yang masuk kepada kepada isim tafdil itu bukan alif lam isim mausul. Ya. Tapi alif lam al muarifah alif lam al muarifah Ini dengan kesepakatan ahli nahu. Adapun alif lam yang masuk kepada sifat musyabah seperti al-hasanu wajhu, maka yang sahih bahwasanya alif lam yang masuk kepada sifat musyabah juga sama. Alif lam al muarifah Bukan apa? Isim mausul. Berbeda halnya dengan alif lam yang masuk kepada isim fa'il dan isim maf'ul. Maka alif lamnya adalah apa? Isim mausul. Sehingga yang setelahnya dari dari isim fa'il dan isim maf'ul sebagai silahnya. Kalau di, kalau dikatakan ja'a al-qaim, maka makna ja'a alladzi qoma. Ya, sama dengan ja'a alladzi qoma. Ya. Ja'at al-qaimatu sama dengan apa? Ja'at allati qomat sama. Ya. Ini ya, Arabnya bagaimana? Kalau dikatakan ja'a al-qaim ja'a fil madhi mabni al fat al-qaim fa'il marfu' wa alamat rafi' adhamma al ala akhirih. Kemudian al ataupun al, al alif al lam si mausul. Kemudian qaim apa? Sim fa'il ya'mal amal al fi'il yarfa'u al isma. Fayansibul khabar. Mana di situ? Aina al-aid. Aidnya mana? Bomir. Takdirnya apa? Huwa. Kembali kepada al. Ja'al qaim ada huwa yang kembali kepada al. Ya. Kemudian disebutkan di sini Eh, saya ulangi. Yang dimaukan dengan sifat sorihah adalah, adalah isim fa'il, isim maf'ul, wa tahtassu bil alifi wal lam kama taqaddam dan ini khusus ya dengan alif dan lam khusus bagi alif dan lam jadi silah yang berupa isim fa'il dan isim maf'ul itu khusus bagi al ya khusus bagi al wal aid telah disebutkan bahwasanya yang namanya isim mausul butuh kepada silah jumlah juga butuh kepada aid untuk mengikat antara silah dengan isim mausulnya. Apa itu aid? Al-aidu dhamirun mutabiqun lil mausuli fil ifradi wa tasniyati wal jam'i wa tazkiri wa ta'nisi kama taqaddama fil al mazkurah. Aid adalah dhamir. Ah ini. Bedanya dengan robit. Kalau robit enggak mesti dhamir. Kalau aid mesti dhamir. Wal aidu dhamirun mutabiqun lil mausul. Aid adalah dhamir yang mencocoki isi mausul. Dalam hal mufrad, musanna, Jama. Kalau isi mausulnya mufrad, maka apa? Dhamirnya ikut mufrad. Kalau isi mausulnya musanna, dhamirnya musanna dan seterusnya. Wa tadzkir wa ta'nis dalam masalah muzakkar dan muannasnya. Kama taqaddama fil amsilatil mazkurah sebagaimana telah lewat pada contoh-contoh yang telah disebutkan. Ya. Yeah. Dan bomirnya bomir apa? Apakah bomir ghaib saja atau boleh dengan bomir-bomir yang lain? Umumnya aid itu adalah bomir ghaib umumnya. Apa contohnya aid yang berupa bomir ghaib? Ja'a Muhammadun alladzi qama abuhu. Bomir ghaib kan ha? Iya. Apalagi Ja'at ja'at ja'at Hindun alati apa? Qamat abuha. Menurut itu seringnya, ya kan? Dan terkadang juga aid itu dengan bomir mutakalim. Ini bisa dikiaskan boleh. Seperti ucapannya Ali bin Abi Thalib Ya, katanya analladzi sammatni ummi haidaratan. Analladzi sammatni ummi haidaratan. Saya adalah orang yang ibu saya menamai saya dengan haidaroh. Di sini isi usulnya kan Alazi Jumlah silanya sammatni ummi haidaroh. Mana di sini robitnya? Ya. Dan ya domir apa? Mutakallim, ya kan? analladzi sammatni ummi Haidarah boleh dikiaskan. Antum boleh mendatangkan ketika di sana dibutuhkan. Di sini ya pada sammatni kembali ke mana? Kepada allazi. Saya adalah orang yang ibu saya menamai saya dengan Haidarah. Analladzi sammatni ummi Haidarah. Atau juga bisa dengan pemir mukhatab. Juga ini bisa dikiaskan. Seperti ucapannya harus Wa antal talwil khuyulu ru'usaha ilaika wal aitamu anta tut'imuha iya wa anta alladhi talwi al khuyulu wa anta alladhi talwi al khuyulu ru'usaha engkau adalah orang yang keledai-keledai itu menyondongkan kepala-kepala mereka kepadamu sudah jinak suka dikasih makan sama dia ilaika tuh talwi al khuyul ruusaha ilaika kuda-kuda menyondongkan menundukkan kepala-kepala mereka kepadamu ya di wal aitamu anta tut'imuha dan juga anak-anak yatim engkaulah yang memberikan makan kepada mereka wal aitamu anta tut'imuha <coughs> saya ulangi wa antal talwil khuyulu ruusaha ilaika wal aitamu ilaika wal aitamu anta tut'imuha. Di sini kita lihat antal ladzi talwil khuyul ru'usaha ilaika. Mana sih mausulnya? Alladzi. Mana di sini aidnya? Kaf pada ilaika. Kaf adalah dhamir apa? Mukhatab. Engkau adalah orang yang ya. Talwil khuyul ru'usaha ilaika. Ya. Kalau talwi itu failnya al khuyul. Ru'usaha ha kembali kepada al-khuyul. Kemudian mana robitnya aladhi ilaika itu kaf. Engkau adalah orang yang keledai-keledai ataupun kuda-kuda menyondongkan kepala-kepala mereka kepadamu. Nah, kaf di sini. Ya, kemudian Aid adalah bomir, sudah kita jelaskan bomirnya bisa bomir apa? Oib itu umum, sering. Kadang juga dengan bomir apa? mutakalim, kadang dengan nomir mukhatab. Ya, kadang dengan al juga. Ainnya dengan al. Ya. Seperti ucapannya penyair ataupun bukan al, isim bohir. Ya, ainnya isim bohir. Seperti antal ladzi fi rahmatillah atma. Wa antal ladzi fi rahmatillah atma. Antal ladzi fi rahmatillah atma. Engkau adalah orang yang ya. Pada rahmat Allah yang aku berharap. Di sini allazi kepada Allah. Jadi robinya Allah ataupun ayatnya Allah kembali kepada allazi. Antal ladzi fi rahmatillah atma wa antal ladzi fi rahmatillah atma. Kadang isi apa? Zahir. Jarang sekali itu sedikit sekali. Kemudian mutabiqun lil mausul yang mana aid ini mencocoki isi mausul dalam hal mufrad, musanna, jamaknya, muzakkar, muannasnya kama oh diulang lagi ya. Kama taqaddama fil amsilah al madhkurah. Wa qad yuhdaf dan terkadang robitnya dibuang. Ya. Atau sebelum itu? Ya, sebelum itu ada sedikit faedah semoga bisa difahami. Masih menjelaskan tentang mutabiq lil mausul. Ya. Yaitu boleh, yaitu bahwasanya boleh untuk kita menjadikan aid itu dengan memperhatikan makna isi mausulnya menjadikan aid dengan memandang makna isi mausulnya. Boleh pula dengan memandang lafadznya. Ya boleh pada aid dengan kita memandang apa? Makna isi mausulnya. Boleh pula dengan kita memandang apa? Lafaz isi mausulnya karena di sana ada isi mausul yang lafadznya mufrad tapi maknanya jamak. Kalau seperti ini bagaimana gitu? Aidnya. Ada isi mausul lafadznya mufrad tapi maknanya jamak. Bagaimana? Ah, kalau dalam keadaan seperti ini boleh antum gunakan aidnya dalam bentuk jamak. Kenapa? Karena memperhatikan atau memandang apa? maknanya. Boleh pula antum jadikan aidnya mufrad. Kenapa? Karena memandang apa? lafaznya, contohnya. Jadi boleh pula dalam aid ataupun pada aid memandang pada lafaznya mufrad atau memandang maknanya jamak. Contohnya wa minhum man yastami'una ilaik wa minhum man yastami'una ilaik di sini mana isi mausulnya wa minhum man yastami'una ilaik man isi mausul kan musyarak atau nas musyarak jumlah silahnya yastami'una ilaik mana robitnya di sini di antara mereka ada yang mendengarkan atau mencuri-curi pendengaran darimu Hah? Mana di sini robitnya? Yastami'una ilaik. Wawu. Iya, wawu. Wawu itu jamak, wawu jamaah. Kenapa dengan wawu? Karena memperhatikan maknanya. Yang mendengarkan kepadamu bukan hanya satu orang, beberapa orang. Iya. Bukan kaf ya, kalau ilaika nggak pas dengan man. Di antara mereka ada orang-orang yang mendengarkan kepadamu. Wawu itu di situ kembalinya kepada man, aidnya itu. Kenapa dengan lafaz jamak? Karena makna man di situ adalah untuk jamak untuk beberapa orang. Jadi man bisa digunakan untuk satu, dua atau lebih. Karena dia musyarak. Kemudian wa muru'atul lafzi juga boleh antum memandang lafadznya mufrad. Maknanya jamak cuma lafadznya mufrad antum boleh menjadikan aidnya dengan memandang lafadznya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain wa minhum mayyastami'u ilaik. Hai. Wa minhum mayyastami'u ilaik. Di sini isim usulnya mana? Man. Mana ayatnya di sini yastami'u ilaik? Hah? Dhamir mustatir pada yastami'u huwa. Kembalinya ke man. Kenapa? Karena memandang lafadznya man mufrad gitu. Juga yang lain wa minhum may ilaik Ya seringnya itu dengan memandang lafadznya mufrad. Seringnya. Ya. Kemudian disebutkan di sini qad yuhdaf dan terkadang aid itu dibuang. Hukum asalnya apa? Aid disebutkan atau dibuang? Ya disebutkan. Ya, terkadang dibuang baik dalam keadaan marfu ataupun mansub ataupun majrur. Ya, jadi aid yang dibuang kadang marfu bentuknya, kadang mansub, kadang majrur. Ya, kenapa sih boleh dibuang? Karena ada dalil yang menunjukkan aid tersebut yang dibuang. Kalau nggak ada dalil nggak boleh. Ya. Kemudian sekarang taman faedah, semoga bisa difahami. Ya syarat boleh dibuangnya aid yang marfu. Syarat boleh dibuangnya aid yang marfu. Poin yang pertama berarti ini. Syarat boleh dibuangnya aid yang marfu yaitu pakai bahasa Arab atau Indonesia? Indonesia aja ya. ya. yaitu ketika aid tersebut sebagai mubtada. Ketika aid tersebut sebagai mubtada yang dikhobari dengan mufrad atau diberi khobar mufrad. Ketika aid tersebut adalah mubtada dan khobarnya mufrad. Ingat ya, pembahasan uh, makna mufrad dalam bahasan mutar khobar maksudnya bukan jumlah, bukan syibu jumlah. Contohnya apa? Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu ashaddu 'ala ar-rahmani aitiyya." Lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu. Lihat. Syai'nya mana ayyuhum ashaddu? Ayu sudah kita tahu. Bahwasanya ayu adalah apa? Isim mausul yang mustarak. Dan dia mudhaf, didhafakan kepada dhamir ha. Di sini isim mausulnya ayu Mana silahnya asyaddu? Robitnya mana? Robitnya mahdhuf. Takdirnya apa? Huwa. Ayyuhum huwa asyaddu. Aslinya demikian. Ayyuhum huwa asyaddu. Dibuang. Itu contohnya ya. Jadi tempat boleh dibuangnya aid yang marfu adalah ketika aid tersebut jatuh sebagai mubtada yang dikhobari dengan muf mufrad. Contohnya ayyuhum asyaddu ayyuhum asyaddu ala rahmani itiya kalau ditambahkan juga boleh ya dalam kalimat yang lain misalkan ayyuhum huwa a'lam ya ayyukum huwa a'lam min Muhammadin di hadhil masalah misalkan ya boleh ditambahkan boleh dibuang ya Kemudian syarat dibuangnya aid yang mansub adalah syarat dibuangnya aid yang mansub adalah agar aid tersebut mutasil domir mutasil domir mut mutasil yang yang dinasobkan oleh fiil yang tam, yang dinasobkan oleh apa? Fiil yang tam. Jadi boleh dibuangnya aid yang mansub adalah ketika dia berupa bomir mutasil yang dinasobkan oleh fiil yang tam. Fiil yang tam selain bukan nawasih ya. Dia butuh kepada fa'il dan maf'ul. Contohnya ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Di sini mana isim usulnya? Ma. Dia sebagai mahfud dari ya'lamu. Jumlah silahnya mana? Tusirrun. Aja mana di sini? Mahzuf, mansub. Takdirnya apa? Tusirrunahu. Yang itu ha kembali kepada ma. Allah mengetahui segala apa yang kalian rahasiakan. Demikian pula wa matu'linun. Di situ aidnya mansub aslinya domir mutasil ha wa ma tu'linunah yang kembali kepada ma kemudian syarat boleh dibuangnya aid yang majrur adalah syarat boleh dibuangnya aid yang majrur adalah ketika dia dijarkan dengan yang semisal ketika dia dijarkan dengan ketika dia dijarkan dengan apa yang mengejarkan isim mausul. Ketika ai tersebut dijarkan oleh apa yang mengejarkan isim mausul. Jadi dengan contoh akan lebih jelas. Nih, seperti yashrobu mimma tashrobun. Contohnya yashrobu mimma tashrobun. Ya nanti akan kita baca juga di sini. yasrubu mimma tasrubun. Di sini ma itu si usulnya. Dijarkan oleh apa? Maknya min. Maka di situ juga ada aid yang majrur yang dijarkan oleh semisal apa yang mengejarkan ma itu min. Maka takdirannya yasrubu mimma tasrubuna minhu gitu. Nah itu. <clears throat> Baik kita kembali ke sini. Sudah habis ya. Waktunya kita baca cepat. Satu paragraf lagi. Waqad yuhzafu dan terkadang dibuang aidnya seperti lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu. Apa yang dibuang? Ay alladhi huwa ashaddu. Ya. Contohnya wanahu, contoh maksudnya yang dibuang dalam kondisi aidnya mansub. Ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun, yakni alladhi tusirrunahu walladhi tu'linunahu. Dan contoh yang berikutnya yaitu aid yang dibuang dalam kondisi majrur adalah yashrubu mimma tashrabuna ay alladhi tashrabuna minhu. Tadi batasannya. Ya, sudah kita lewatkan. Cukup sampai di sini. Waktu sudah habis atau sebelum kita tutup ada yang belum paham? Mau ditanyakan? Robit hanya pengikat. Robapo yarbitu pengikat. Yang mengikat antara jumlah ya dengan mubtadanya agar tidak menjadi jumlah yang asing. Ya, Muhammadun kau abu. Disitu robit. Domir yang kembali kepada Muhammad. Ya, kalau aid sesuatu yang kembali kepada si mausul. Dan lebih luas robit. Gak ada yang lain? Ya cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik. Shadullahi la ilaha illa anta. Assalamualaikum.